بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه في حديثة الإسراء والمعراج اختلف في الإسراء والمعراج وتواردت Maka berpendapat jumhur para mufassirin dan para muhaddithin dan para fuqaha dan para mutakallimin ahli tauhid dengan kesepakatan ilah. karena diikuti dengan zahirnya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhan tasbih. ma yakunu 'inda umur Tasbih adalah kalimat yang biasa dipakai untuk perkara yang besar dan agung. Walau karena mana lam yakun fihi kabir Lah kalau itu mimpi, maka bukan suatu peristiwa yang besar. Kalau mimpi, jangan lagi nabi. Selain nabi pun mampu untuk ada mimpi terbang, mimpi masuk nur, surga dan neraka maka bukan suatu yang agung untuk dimulai dengan kalimat subhan. Bukan juga sesuatu yang agung ditutup dengan firman-Nya linuriyahum min ayatina. Maka dari ayat tersebut ternafikan pendapat yang mengatakan bahwa ini kejadian hanya dalam mimpi. Ini kejadian terjadi fil yaqadah yaitu dalam keadaan jaga. Walamma badarat Quraisy ila ingkar. Begitu pula dalil yang kedua orang-orang Quraisy ketika mendengar peristiwa tersebut mereka langsung segera mengingkari. Kenapa Quraisy mengingkari kalau itu mimpi? Maka kalau itu mimpi orang Quraisy nggak ambil pusing. Niscaya mereka nggak akan peduli tapi karena itu terjadi dalam keadaan jaga, maka orang-orang Quraisy pun mengingat. Walartadda jama'atun min du'afa man aslam. Bahkan gara-gara peristiwa Isra Mi'raj ini, nggak sedikit orang-orang yang sudah mengikrarkan keislamannya pun mereka murtad keluar dari agama Allah. Lah kalau ini mimpi, tidak ya mungkin ada orang yang sampai murtad dari agama ولأن abd dalil yang kedua Subhanalladzi asra bi 'abdihi Maha suci Allah yang telah memperjalankan Saro adalah suatu perjalanan di malam hari Kemudian ditambahi takib lailan Abd bi 'abdihi Al-abd ibaratun an majmu'in minar ruh wal jasad Seorang apabila dikatakan abdul itu ruh dan jasa. Kalau tidak ada ruhnya mayit. Kalau tidak ada ruhnya mayit, karena jasad saja. Ruh saja tanpa jasad bukan dikatakan manusia, ya ruh. Ketika dikatakan abad berarti itu Walau karena manaman lam yakul bi abdi bal bi ruhi abdi. Kalau itu dalam keadaan mimpi atau hanya dengan ruh, Allah akan berfirman Subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Tapi ketika mengatakan abdihi, ruhan wa jasadan. al-'adlu ma yahilu dzalika aidan akal ya, tidak bisa menerima kalau apabila firman Allah sudah mengatakan diabdihi tapi itu tanpa yang namanya jasa. Dalil yang selanjutnya mana yang membuktikan bahwa kejadian ini adalah bukan dalam mimpi dalam keadaan jaga dan dalil yang membuktikan bahwa kejadian ini terjadi roh dan jaga walianna humila al buruh dalil yang selanjutnya humila al buruh dinaikkan ditunggangkan buruh waruh kendaraan. Wa ma yahmilu badan buruk itu membawa badan. Itu dalil selanjutnya yang mengatakan bahwa Nabi tidak mimpi dalam Isra Mi'raj dan beliau Isra serta Mi'raj dengan ruh dan jasa. Wa dan memperkuat dalil-dalil ini ma'akhrajahu Abu Na'im atau Abu Nu'aim di dalail apa yang dikeluarkan atau ditahrij oleh Abu Nu'aim dalam dalailnya dari hadis Muhammad bin Ka'ab al-Qurbi kisahnya Abi Sufyan ma'harqal ceritanya Abu Sufyan dengan Harqal dalam Bukhari dalam kitab Batul Wahyi beliau berkata wa Abu Sufyan yajhad ay yahbir amrahu wa yusawwirahu indahu qala hatta dzakartu laila usriya bihi faqultu ayyuhal malik ala ukhbiruka khabara ta'rif annahu qad kadza qala wa huwa qultu yaz'am annahu kharaj min ardina al-haram min ardina ardil haram faja'a hadha masjidan iyya wa raja'a ila Ta'ala hadis yang begitu panjang ketika Abu Sufyan dia itu ingin menghina Nabi Muhammad SAW maka beliau mencerita tentang kejadian yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendusta Wahai Raja, Raja Ilya, mau nggak aku beritahu kau suatu berita yang pasti membuktikan bahwa Nabi Muhammad seorang pendusta? Mahua, apa itu? Dialah Nabi yang ngaku keluar dari negeri kami, negeri haram, yaitu Mekah. Kemudian pergi ke Masjid Ilya Kemudian kembali lagi kepada kita kejadian sebelum subuh sudah selesai. Jadi cuma semalam. Kemudian coba pastikan kalau dia seorang pendusta. Akan tetapi ketika Ilya sang Malik Kaisar tersebut diberi cerita hal tersebut, beliau justru gak malah takjub kebohongannya tapi ingat suatu kejadian iya kapan kejadian? ini kenapa Karena tanah berkais berkala apa tanda-tandanya kemudian dia berkata iya aku suatu malam nggak tidur ya. aku kalau setiap malam nggak tidur kecuali aku Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau itu selalu yang menjaga masjid dan malam nggak tidur kecuali yang nutup pintu-pintu ataupun jendela dari daripada masjid tersebut. Tapi suatu malam pintu semua sudah tertutup, hanya tinggal satu pintu bani naum. Kemudian David ketiduran. Fasta'antu alaihi amali. Kemudian aku minta tolong ya, untuk orang membantuku. Fa'alat subuh bani wa lam tastati'u tapi yang satu pintu ini aku nggak bisa tutup minta tolong beberapa orang untuk nutup nggak bisa nutup ka'annama nuzawiluhu bihabla seperti seakan-akan ada tali yang menali pintu tersebut. Maka aku panggil Jiro, Najar, namanya najar, bukan kayu. Panoto Terus datang bukan kayu. Dan mereka berkata, "Inna hadal bab Kemudian hunian ini pintu kayak seakan-akan jatuh di atasnya satu bangunan wala nastati an hari hatta musbih nggak bisa digerakkan sampai waktu pagi karena belum enak kok bisa seperti ini kenapa bisa terjadi kemudian aku kembali dan aku biarkan dua pintu terbuka dan ketika aku kembali aku lihat ada batu di ujung masjid yang lubang. Faidahiya, faidahihi, rok rabdidaba dan batu itu adalah bekas untuk dipakai mengikat satu kendaraan. Fakultul ashabi, ya orang-orang Nasrani itu tahu Kejadian-kejadian seperti itu ada di kitab-kitab mereka. maka hadal illa illa alami. Aku pastikan tidaklah ada seseorang yang sampai tidak mengunci pintu tersebut kecuali ada seorang nabi. Waktu selalela di masjidina dan pasti tadi malam yang kita nggak bisa nutup pintu tersebut adalah karena mau hadirnya seorang nabi yang sholat di Masjidil Aqsa. Nah, inilah yang ditulis Imam Suyuti dalam kitab Khasaisul Kubra. Dalil yang membuktikan kalau ruh ngapain pintu tadi kok pakai nggak bisa ditutup maka kejadian ini adalah roh dan jasa Wadhahabat jamaah ada lagi yang mengatakan sekelompok ulama bahwa Isra karena biruhihi bil manam. Isra ini kejadiannya dengan roh saja. Ya. Dan itu terjadi bil yaitu dalam keadaan tidur. Fakat kana Muawiyah yaqul seperti seorang sahabat Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika setiap kali beliau ditanya tentang Isra Beliau menjawab karena ru'yatul minallahi sadiqah. Itu adalah mimpi yang benar yang diwujudkan. Dan Aisyah istri Nabi besar Muhammad SAW beliau berkata, "Mafa qadat jasad Rasulullah SAW Gak pernah yang namanya jasad suci Nabi Muhammad itu hilang dari bumi. Maka Lailatul Isra wa innama usriya bi ruhi. Ya. Aisyah mengatakan bahwa Isra hanya terjadi dengan ruh wa rawahu Ibnu Ishaq sirah sebagaimana dalam sirah Ibnu Hisham. Memang sebagian sahabat mengatakan hanya dengan roh, tapi jumhur mengatakan roh dan jasad. Waruh innama tutlaq ala itu pasti dalam keadaan tidur sebagaimana kita tahu orang kalau tidur ruhnya dalam suatu hadis kalau membawa adab Nabi kemudian ingat dan zikir kepada Allah diangkat ruhnya oleh Allah kemudian sholat di bawah arsnya Allah karena itulah ruh manusia yang dikatakan ruh mutlaknya ada dua bukan ruh seperti ruh kalau diambil ketika dia mati bukan ruh itu lain beda ruh tersebut lah kalau seumpamanya Isra Mi'raj hanya dengan ruh apa berarti jasadnya ketika itu bangkai tidak ya itu ruh seperti rohnya orang yang tidur nah, kalau tidur rohnya diambil kemudian saat itu rohnya Isra dan Mi'raj kemudian ini sesuai dengan bahir ba'dil ahadith as-sabiqah ya. sebagaimana beberapa hadis yang disebutkan bain waktu menceritakan peristiwa Isra Mi'raj dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki disebutkan bainama anana jalani Jibril. Ketika aku tidur, di mana tidurnya Rasulullah? Di hilal Ya, itu namanya disebut dengan Isra Makani. Ya, sebab hadis-hadis Isra itu nanti dikumpulkan menjadi beberapa ada yang mengatakan zamani. Zamani itu khilaf antara para ulama di zaman kapan Isra itu terjadi. Ya. Kemudian ada juga yang namanya zamani dan ada juga yang namanya makani. Kalau makani itu di mana kejadian tersebut? Ada yang bilang di masjid, ada yang mengatakan bainal maqam wa zamzam. Ada yang mengatakan fil hijr Ismail, ada yang mengatakan fi baitihi, ada yang mengatakan fi baiti ummi Hani. Ya, ada berapa akwal? Lima akwal. Ada yang mengatakan bukan lima, tujuh akwal. Ada yang mengatakan sebagaimana Syafi'i dan beliau mengatakan karena fi baiti Khadijah ada yang mengatakan wa kana fi syi'ib Abi Thalib ada tujuh akwal tempat kejadian Isra tersebut. Tapi yang muktamad mengatakan adalah di Hijr Ismail. Kemudian ketika Nabi itu tidur bayi nama Anana Imun jadi Jibril itu berarti bayi nama Anana Imun datang Jibril itu kira-kira datangnya mimpi apa bukan ketika saya tidur saya lihat Jibril berarti mimpi apa tidak mimpi itu dalil mereka Bainama anak imun ja'al Jibril Kalau baina anak mustalqi Ketika aku layak-layak ya. ya. Ketika aku tiduran Gak tidur Datang Jibril Oh Jibril Berarti beliau dalam keadaan tidak tidur Tapi ketika baina anak imun, Berarti dia dalam keadaan tidur Nah itu dalil Wa fi ba'd turuq fasaiqatu. Nah, ini dibantah karena ada hadis lain yang mengatakan bainama ana naimun fastaiqatu wa ana masjidil haram. Ada satu hadis yang lain yang menerangkan bahwa beliau memang tidur kemudian dibanguni oleh Jibril. Beliau tidur di Ismail di antara Sayyidina Hamzah dan Abbas ketika tidur kaki beliau dipegang oleh Jibril fasaiqaba Nabi bangun Nabi dilihat malaikat Jibril arti jelas Nabi ketika itu tidak dalam keadaan tidur kemudian wa uji anil ayat ya, kemudian tadi ada ayat yang mengatakan wa ja'alna Sayyidatina Aisyah dan Muawiyah kedua ini berpendapat bahwa itu terjadi dengan ruh dengan dalil tadi dari nama anak imun tapi sudah terbahas dengan hadis turuk yang lain yang mengatakan fastayil qatu selesai yang kedua kejadian ini disebut dalam suatu ayat Al-Quran surah Isra setelahnya ada ayat yang berbunyi seperti ini wa ma ja'alna ru'ya Taklah aku menjadikan mimpi Allati araina Pandangan yang aku pandangkan kepada Kecuali adalah fitnah linnas Yaitu adalah satu cobaan untuk manusia Ru'ya berarti mimpi Fa'ujibu Dijawab Imam Suyuti Anil ayah bi'anil daulah fitnatun linnas Yuridu annaha ru'ya ainin Yang dimaksud innama ru'ya ru'ya ain Bukan ru'ya mana Ilaisa fil ilmi fitnah. Kenapa? Sebab aku jadikan Allah mengatakan, aku jadikan ru'ya ini nantinya sebagai fitnah. Kemudian dijawab oleh ahli tafsir, loh kalau yang disebut itu mimpi, lah ada apa fitnah kok di dulu? Mimpi kok jadi fitnah? Tak mungkin. Justru ketika bahwa ru'yah yang dimaksud adalah rukyatul ain. Dengan apa buktinya? Dengan sebutan bahwa ini terjadi membawa fitnah. Kemudian wala yukadzibu bihi ahad. Kalau itu mimpi, siapa yang akan mendustainya? Wakil. Ya. Ada kaul yang lain untuk menjawab ini. Innal ayah nazalat fi ghairi Isra. Ya, ini ayat tidak ada kaitannya dengan kisahnya Isra kalau kita teliti dari asbabun nuzulnya ini ayat tidak ada berkaitan dengan kisah Isra. Adapun wa li baina amanan lain. Ujibu bi anna awal maji'il malik ilaihi wa huwa Ketika pertama kemudian diapakan? Dibangunkan. La annahu istamarra na'im, bukan terus beliau itu selalu tidur. Enggak. Wa amma qawluhu fa istaiqatu ana fi Masjidil Haram wal murad bihi ifaqul bashariyah min al-ghamra al-malakiyah. Adapun sabda Rasul yang mengatakan aku bangun dan aku ada di Masjidil Haram. Mal murad bil ifaqah yang dimaksud yang dituju dari kalimat istiqot adalah al ifaqah al basariyah ya tidurnya nabi tidur basariyahnya walaupun nabi itu nggak tidur hatinya nggak tidur tidur hanya mata menutup tapi hati beliau tidak pernah tidur ya. alaan nasarikan riwayat itu bihi wasa'a kemudian juga mengatakan sesungguhnya riwayat yang mengatakan seperti itu juga mesti riwayatnya mutarid kemudian apalagi juga kurang bagus wazad wa naqas ya riwayatnya ada tambahan dan ada kurangan wa kuddin wa ukhir ya, dan ada yang didahulukan dan diakhirkan wa amal qawlu Aisyah ma faqadat jasadu terus bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidatul bahwa Nabi itu tidak pernah lenyap jasadnya hilang. Aisyah lam takun hina idin zaujatun Nabi. Aisyah nggak bisa diambil satu bukti dalam peristiwa Isra. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ketika itu belum nikah dengan Aisyah, belum kenal Rasul. Belum tahu, belum hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj itu baru meninggal Sayyidatuna Khadijah dan ketika itu Rasulullah SAW belum menikah. Nah, maka dari situ ulama mengatakan dalam hal ini Aisyah tidak lebih tahu. Ya. alam takur waladat pada bahkan ada riwayat alam takun bulidan mungkin waktu kejadian itu Sayyidina Aisyah mungkin belum lahir. fil Isra mengatakan kalau kita mengikuti beda pendapatnya ulama masalah Isra. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa Isra itu terjadinya setelah sepeninggal Abu Talib dan Khadijah. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan nanti kita akan bahas seperti ini di zamani. Ya. Ama zamani. Kita mau bahas zamani. Pertama bagilah goblal kita. Aku mengatakan Isra Mi'raj terjadi sebelum Rasulullah itu sebagai nabi. Wabah gagal hijrah. Ada jil gagal hijrah di sana setahun sebelum hijrah itu Gauluh Ibn Mas'ud. Ada yang mengatakan Sita Ashur 6 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 11 bulan, ada yang mengatakan 15 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan, ada yang mengatakan Ishrin 20 bulan. Wakila ada yang mengatakan lima tahun setelah hijrah, ada yang mengatakan 15 bulan setelah hijrah. Banyak akuan, Ya. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat, eh, tiga belas, tiga belas Itu kapannya? Belum nanti saatnya ada yang mengatakan di Ramadan, ada yang mengatakan di Rajab, ada ya sekarang ini di Rajab. Wa Rajab ini kaulumat wa jazama bi fi Ramadan. Qala al-Waqidi fi Ramadan. Wa kila al-Imam Mawardi mengatakan fi Syawal. Wal masyhur annahu bi Rajab. Ya. Maka dari akwal yang begitu banyak kita kadang bisa mengetahui kalau kita ngambil gol sebagian Sayyidatuna Aisyah ketika itu maka Fa'inah kanatul hijrah Fala ala ala takul Wulidat ba'da ala khilaf oh, Wulidat wulidat ba'da ala khilaf Fil isra'ah maka Fa'inah kanatul hijrah Bintu yang awam Ketika Rasul ketika hijrah Nabi Sayyidatuna Aisyah itu umurnya baru 8 8, 8 tahun. Jadi ketika hijrah, Rasulullah SAW itu akad kepada Aisyah umurnya berapa? 7 tahun. Setelah 7 tahun, dakhal alaiha 9. Nah 9 ini dakhal alaiha di mana? Nah, itu waktu pada hijrah. Dan kejadian ini sebelum hijrah. Wa saya tarikhul Isra bi Fa'idhalam Fa idza lam tushahid dzalika Muhani ya beliau berkata sebaliknya bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad ala anak Aisyah angkara an yakun sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah padahal anak Isra kana yaqadha Ummu Hani berkata enggak siapa bilang kalau Aisyah itu siapa bilang kalau Aisyah itu mengingkari Isra Mi'raj ruh dan jasad Nisbatnya Aisyah mengatakan mengingkari itu mesti diberikan oleh Hani. Dia bilang tidak. Ummu Hani berkata Aisyah tidak mengingkari. Kalau Aisyah mengingkari, kenapa Aisyah justru mengingkari masalah ketika Isra dan Mi'raj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah secara yakin. Berarti yang diingkari sama Aisyah ini apa? Ru'yatullah Ru'yatullah yaitu diikani Berarti Isra'nya dengan ruh dan jasad enggak diikani Ya. Jadi apakah ini pernyataan Aisyah itu pun masih ada jelas. Karena kalau idlau kana manaman la Loh, kalau kejadian itu oleh Aisyah dianggap Isra Mi'raj itu ruh wal jasad, niscaya ketika itu mau tidur mau nikahnya dari mana ulama sepakat allah fil manam jahiz nggak ada yang hilang tapi karena ini ruh wal jasad diingkari oleh Aisyah jadi Aisyah itu tidak mengingkari jasad Nabi dalam islam dan Mi'raj nah inilah akwal para ulama dan bisa kita ambil satu kesimpulan